السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Baik, saya baca dulu ya beberapa pertanyaan. Nanti kalau ada yang mau bertanya langsung, setelah itu saya persilahkan. Pertanyaan pertama, apakah kelompok Syiah dan kelompok Sufi memiliki pokok akidah yang sama, di mana kedua kelompok tersebut sama-sama suka beribadah di kuburan, dan sama-sama suka menyanyi dan berjoget ketika beribadah. Ya, sekarang hal-hal yang aneh-aneh seperti itu, itu sulit ditutup ya, karena orang-orang merekam, didokumentasikan, jadi kegiatan-kegiatan seperti yang disebut oleh penanya ini itu sudah bisa dilihat di mana-mana. Kelihatan. Tapi beda ya antara Syiah dan Sufi. Ada sudut-sudut kesamaan memang pada sebagian hal di pembahasan akidah, di pembahasan ibadah. Iya, ada beberapa sudut kesamaan. Karena itu ada sebagian yang menulis hubungan-hubungan antara Syiah dan Sufi di dalam hal tersebut. Tetapi kalau kelompok Syiah itu, kelompok Syiah ini oleh kebanyakan ulama dia tidak dimasukkan di dalam kelompok-kelompok Islam. Dia dimasukkan sebagai sebuah kelompok di luar dari agama Islam karena ajaran ajarannya memang itu adalah perkara-perkara yang sangat bertentangan dengan dasar agama. Berbeda dengan kelompok Sufi, kelompok Sufi itu dimasuk, dimasukkan dalam kelompok Islam Walaupun ada hal-hal yang diperhitungkan, maka itu di dalam masalah-masalah yang sangat besar yang terkait dengan masalah kesyirikan, terkait dengan masalah-masalah apa namanya yang dimaklumi. Baik, jadi itu perbedaan-perbedaan secara umum dan kita semua mengetahui bahwa yang namanya penyimpangan dari jalan yang lurus itu akan kelihatan berasal dari manapun akan kelihatan karena Alhamdulillah agama kita ini lengkap, tuntunan kita jelas, dan warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu terpelihara. Jadi siapapun yang ingin merubahnya, memasukkan tambahan, melenceng dari agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu pasti akan kelihatan. Baik. Bagaimana kita menanggapi orang Syiah yang menafsirkan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 124 yang artinya sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin seluruh manusia. Ini ayat tentang Nabi Ibrahim ya yang dimaksud. Ya. وإذ ابتلى إبراهيم ربه فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهل الظالمين mungkin itu yang dimaksud oleh penanya baik mereka menafsirkan ayat ini bahwa kedudukan imamah lebih mulia daripada nabi nah, ini sudah keliru ya terkait dengan hal tersebut ya imamah itu itu adalah sebuah kepemimpinan dan kepemimpinan di dalam agama itu sifat melekat kepada para nabi mereka yang paling utama dan juga melekat untuk selain nabi dan untuk selain nabi juga dia bisa dapat dari sifat imamah kalau memenuhi syarat iya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa kadalika ja'allakum apa namanya wajallahum aimmata yahduna yamrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka para imam yang memberi hidayah dengan petunjuk kami tatkala mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Jadi itu perbedaan ya. Jadi imamah ini suatu sifat Nabi yang paling utama berada di dalamnya dan berada di puncaknya kalau ada pada Nabi. Tapi ini juga berlaku pada yang lainnya kalau memenuhi kriteria dan syaratnya. Dan pertanyaan orang Syiah apakah ayat ini turun pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menjadi nabi? Ya orang Syiah kalau dia bertanya begitu tidak perlu dijawab. Ya karena mereka bertanya itu bukan untuk belajar, tapi untuk menyesatkan, untuk membuat ragu. Iya. Sampai dia kadang berpikir hal-hal yang tidak dipikirkan oleh jin dan manusia. Ya. Itu orang-orang Syiah. Jelas ya? Baik. Bagaimana cara membongkar takiyah dari kaum Syiah? Ya. takia ini ini salah satu dari agama Syiah. Takia artinya dia boleh berdusta untuk menutupi dari keyakinannya. Dan berdusta bagi mereka dalam hal itu itu pahala yang sangat besar. Bahkan di sebagian riwayat mereka dia adalah 9 per 10 dari agama. 9 per 10 dari agama mereka. Tapi bagi ahli sunnah, orang yang kenal sunnah, mereka mau takia itu tidak akan bermanfaat. Ya, sebab keyakinan orang-orang Syiah itu ada di buku-buku mereka. Dan kelihatan. Jadi kalau dia berkata tidak, ditunjukkan aja bukunya. Bukumu berkata begini. Maka dia tidak bisa mengelak. ya Tidak bisa mengelak di dalam hal tersebut. Baik. Maka itu metode di dalam menghadapi orang Syiah dalam takiyahnya tunjukkan pemahaman mereka dari buku-buku mereka. Dari rujukan-rujukan mereka. Dan sekarang ini sulit mereka menghindar. Karena orang-orang syiahnya ketika berbicara, mereka juga berbicara direkam, ada videonya, ada suaranya. Mereka nggak bisa mengelak. Ini dari orang-orang yang ada sekarang ini. Iya. Kalau ingin dari buku-buku mereka yang terdahulu, nah, mereka juga menyebarkan buku Bushia itu sekarang kalau mau dicari dalam bentuk PDF-nya ada di internet. PDF-nya semuanya ada di internet. Ya maka bisa di bisa dibaca dari buku-buku sumber asli mereka di dalam hal tersebut. Dan di banyak perguruan tinggi itu mereka membuat dari buku-buku yang menyimpan tentang firqa-firqa, kadang dia masukkan buku-buku orang Syiah asli di suatu tempat Ya, agar supaya orang penuntut ilmu khusus yang membacanya, orang-orang yang bantah Syiah eh, membacanya. Maka rujukan-rujukan mereka itu ada. ya Ya kalau mau takia tidak mungkin mereka bisa keluar dari hal tersebut. Baik. Apabila kita menjumpai atau sholat di masjid yang berpemahaman syiah, apa yang harus kita lakukan? Ya. Syiah kalau dia adalah syiah rafidah, orang syiahnya, dia mengatakan Al-Quran itu kurang, para sahabat kafir, kemudian dia celah istri-istri Nabi, dia berkeyakinan raja. Ini akidah raja, orang Syiah punya keyakinan sama dengan keyakinan orang Yahudi persis. Iya. Karena asal Syiah ini dari Yahudi maka banyak keyakinannya mirip. Ada buku khusus ditulis oleh sebagian ulama di masa sekarang judulnya Al-Batlul Majhud bi Itsbati Musyabahati Ar-Rafidhah bil Yahud. Jadi dia baca buku-buku orang Yahudi yang sekarang dari sumber asli Yahudi terus dia baca buku-buku Syiah, dia pertemukan titik-titik penyimpangan kelompok Syiah di dalam pembahasan akidah saya. Itu lebih dari 20 titik kesamaan. Salah satunya di pembahasan raja. Ya, orang Syiah punya keyakinan bahwa sebelum hari kiamat imam 12 mereka, imam Ahlul Bait akan dibangkitkan dan musuh-musuhnya dibangkitkan juga. Semua yang mentolimi mereka dibangkitkan. Abu Bakar, Umar, Uthman semuanya dibangkitkan. Kemudian imam-imamnya akan mengkisos mereka. Jadi dikisos dulu semua sudah balas. Nah, setelah itu baru diwafatkan lagi dan setelahnya baru terjadi hari kebangkitan. Akhirnya akidah rajaannya kaum Syiah. Jelas ya? Baik. Ya kalau kita di Indonesia sering menyebut ada dongeng orang mati bisa hidup lagi, kemudian pergi balas dendam. Hah? Itu kan dongengnya orang Indonesia ya, di film-film ya. Nah, ternyata itu sudah ada dongengnya orang Syiah. Itu akidah malah bagi mereka. Akidahnya orang-orang Syiah ini. Nasallallahu alaihi Baik. Jadi kalau Syiahnya seperti itu pemahamannya, ini Syiah kafir, bukan Islam, tidak syah solat di belakangnya tidak syah sholat di belakangnya. Tapi kalau Syiah bermakna ini orang dia simpatisan, dia menaruh sangkaan baik kepada orang Syiah dan dia tidak tahu apa itu Syiah, dia cuma ditipu saja, maka itu lain lagi masalahnya. Ini orang-orang seperti ini tidak dikatakan dia bukan muslim, dia muslim tapi dia jahil keluar dari jalan. Sholat di belakangnya syah, tidak ada masalah. Baik, Apakah amalan-amalan yang disyariatkan di bulan Muharram? Ya, ini bulan Muharram ya, kita masuk di tanggal 1 Muharram pada hari ini. Yang perlu diketahui di bulan Muharram, yang pertama bahwa bulan Muharram ini dari bulan-bulan yang diagungkan. Inna iddat asy-syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Di hari diciptakannya langit dan bumi. Di antara 12 ini ada 4 bulan yang diagungkan. 4 bulan ini bulan Muharram, kemudian bulan apa? Uh, Rajab, kemudian bulan Dzulqa'dah dan Zulhijjah. Ini empat bulan haram namanya. Nah, ah, bulan Muharram ini karena dia adalah bulan yang diagungkan, maka di bulan yang seperti ini seorang menganggap besar perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, apalagi yang terkait dengan melayangkan jiwa dan seterusnya. Dihindari dari perbuatan kiba, namimah, ya, ini gibah namimah ini menjadi musibah yang paling banyak menimpa di masa sekarang ini. Apalagi di masa di kondisi-kondisi tertentu, di suhu-suhu tertentu. Nah, ini bisa menjadi dosa yang dianggap biasa oleh manusia. Baik. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyami ba'da syahri ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini adalah bulan yang paling baik seseorang itu berpuasa. Karena itu kata Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu taala para salaf mengagungkan 310. sepuluh terakhir dari Ramadan, 10 pertama dari bulan Dhul Hijjah, dan 10 hari pertama dari bulan Muharram. Iya. Di bulan Muharram ini disyariatkan memperbanyak puasa. Disyariatkan. Tapi jangan dia puasa ya satu bulan penuh. Lebih banyak Jangan pula dia puasa lebih banyak dari puasanya di bulan Syaban dan Ramadan. Tidak. Tapi dia perbanyak puasa saja. Nah, lebih afdolnya lagi kalau dia berpuasa <clears throat> lebih afdolnya lagi kalau dia berpuasa di tanggal 10. Tanggal 10 ini disebut dengan puasa hari Ashura. Di dalam hadis Abu Qatadah riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu." Puasa di tanggal 10 Ashura, saya berharap pahala dari sisi Allah menggugurkan dosa tahun sebelumnya. Karena ini tanggal 10 Muharram ini jangan diluputkan. Iya, jangan diluputkan. Demikian pula tanggal 9 sebelumnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Ibnu Abbas beliau berkata, lain ishtul qabil la asuman tasi'. Kalau misalnya saya masih hidup tahun berikutnya kata Nabi, saya akan puasa lagi tanggal 9. Puasa lagi tanggal 9. Dan Nabi puasa lagi tanggal 9 ini untuk tahkik mukhalafah al kufar Karena di tanggal 10 itu ada dua golongan yang melakukan kekeliruan. Ada dua kelompok yang melakukan kekeliruan. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi di tanggal 10 dijadikan hari raya mereka. Karena mereka menganggap bahwa di tanggal 10 itu disitulah Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun dan bala ya, Maka mereka bergembira di hari itu memakai celak, kemudian berlapang-lapang dalam makan dan pakaian dan sebagainya. Ya. Maka Nabi saw Alaihi eh, menyariatkan puasa di tanggal 9 dari tanggal 10 dan beliau berkata kami lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Iya. Dan tadinya puasa wajibnya kaum muslimin adalah tanggal 10 ini hari Ashura. Nah, supaya beda dengan Yahudi, maka Nabi syariatkan puasa tanggal 9 sebelumnya. Tanggal 9 sebelumnya. Ini namanya tahqiq mukhalafah. Dan kelompok yang kedua yang menyimpang di tanggal 10 itulah orang-orang Syiah pak. Kalau mereka melakukan sebaliknya. Kalau yang pertama tadi bergembira, kalau ini menangis. Itu hari berkabung, hari bersedih. Nah, di hari itu mereka pukul pipi-pipinya, mereka robek baju-bajunya, ya dan mereka meraung-raung ya dan Syiah ini lebih gila lagi karena kadang dia bunuh dirinya di hari itu dia sakiti dirinya ya pakai pisau pakai benda tajam Hah? seakan-akan itu keberanian ya dan perempuannya bikin acara paduan menangis orang kan paduan suara ya ini paduan menangis ya di tanggal 10 itu jadi jadikan hari berkabungnya oleh orang-orang Syiah. Sebabnya saya sudah terangkan tadi. Ini semuanya dari bidah-bidah di dalam agama. Baik. Karena itulah di bulan yang seperti ini, dari bulan Muharram, ya kita memperbanyak dari puasa, ya wallahu ta'ala alam. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya langsung. Jangan diberi mikrofon. Tolong pertanyaannya to poin ke dalam apa namanya masalah yang ditanyakan dan diharapkan terkait dengan pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sebagaimana tadi yang Ustaz jelaskan bahwa e, para imam 12 Ali bin Abi Talib e, dan Hasan al Husain dan para keturunannya adalah orang-orang yang soleh ahlu sunnah. Bagaimana sikap bantahan mereka terhadap orang yang gulu terhadap mereka? atau atau dalam hal ini adalah kaum Syiah. Eh, bagaimana sikap dan bantahan mereka terhadap eh, orang-orang yang gulu terhadap mereka. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi seperti yang saya terangkan tadi ya bahwa Ali bin Abi Thalib sahabat yang mulia Khalifah Rasulullah keutamannya tidak terbilang ya disepakati umat Al Hasan dan Al Husain sahabat yang mulia pemimpin para pemuda penduduk sorga ya kemudian anak-anak Al Husain ya adalah orang-orang yang salih dikenal dari biografinya sejarahnya ada yang ahli hadith ada yang ahli ibadah ahli fikih ya dan mereka sendiri itu menentang orang-orang Syiah dari sisi sikap maupun dari sisi pemikiran. Nah, kalau ada yang ekstrim terhadap mereka, nah yang ekstrim ini yang keliru. Jadi orang-orang seperti Syiah ini kan ekstrim terhadap mereka. Ekstrimnya berlebihan. Ya. Ada yang ekstrim, sebagaimana umumnya banyak orang yang ekstrim terhadap orang-orang salih. Umumnya orang-orang yang ekstrim terhadap orang soleh dan ekstrim terhadap orang soleh ini ini penyakit yang menyesatkan banyak manusia. Bahkan awal kesyirikan yang terjadi di tengah manusia itu asalnya ekstrim terhadap orang-orang soleh. Kenapa di kaum Nabi Nuh terjadi kesyirikan? Asalnya ekstrim terhadap orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh di tengah kaum Nabi Nuh ini mereka dikenal dengan kebaikan, menasihati, ya perhatian kepada umatnya ketika mereka meninggal maka manusia pun sedih dengan hal itu ya maka mereka membuat gambar-gambarnya nah, alasannya kalau melihat gambar orang salehnya maka mereka ingat lagi wejangan-wejangan orang salehnya lebih bersemangat beribadah ya maka hilang generasi yang pertama ini datang generasi berikutnya generasi berikutnya generasi berikutnya Akhirnya mereka katakan, wah oh, ini orang-orang yang diagungkan. Mereka pun bentuk patung-patung akhirnya menjadi berhala yang apa? Dibadahi. Jatuhlah mereka di dalam kesyirikan. Karena itu gulu ini adalah hal yang dilarang di dalam agama. Bahkan dari pokok dakwah di dalam Islam melarang untuk ekstrim dan gulu. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengingatkan tentang diri ya Kata beliau di dalam hadis Umar bin Khattab riwayat Muslim, la, uh, riwayat Al Bukhari, la tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Fainama nama abd faqulu Abdullah wa rasulu. Kata beliau jangan kalian berlebihan di dalam menyanjungku. Seperti orang-orang Nasara berlebihan di dalam menyanjung Isa bin Maryam. Saya ini kata Nabi hanyalah seorang hamba. Sama dengan kalian semua manusia biasa. Maka katakanlah Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini hamba Allah dan Rasulnya ini pertengahan. Beliau adalah hamba Allah. Ini bantahan terhadap orang Syiah, orang Sufi, dan siapa saja yang ekstrim terhadap Nabi. Berlebihan. Beliau juga manusia biasa. Rasul ini bantahan terhadap kaum munafikin, orang-orang orientalis, orang-orang liberal yang menyepelekan kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertengahan. Ahli sunnah itu selalu pertengahan. Iya, demikian. Wallahu taala alam. Baik, pertanyaan yang kedua. Apa? Oh. <laughs> Baik, kenapa pak Terakhir nanti bapak ya, ketiga. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, sekarang kita ini di khususnya di Sulawesi Selatan yang saya kenal karena ya saya juga pernah ikut mereka eh, tentang ajaran tarekat. Tarekat di sini ada namanya tarekat Ali. Nah, yang meyakini bahwa Al-Quran itu 40 juz. Yang 30 itu yang tersurat, yang 10 yang tersirat. Nah, itu yang kita cari. Yang kedua, Ustaz, sekarang di bulan 10 eh, Muharram, masyarakat Sulawesi Selatan sebagian mengadakan namanya JP Surah. Nah, JP Surah ini saya tanya untuk apa? Dia dia bilang ini adalah sungkabala. Apa? Jadi alhamdulillah selama saya belajar saya hubungkan sungkabala dengan hari Karbala. Apakah mereka juga ini paham? Cia Ustaz, mohon, di, mohon dijelaskan. Iya. Baik. Jadi yang terkait dengan masalah apa namanya perayaannya suka Sukabala ya namanya. Nah, ya, ah. ya ada sama-sama balanya ya. Kalau sama-sama balanya banyak juga. Bala itu kan musibah ya. <laughs> Kalau sama-sama balanya. Itu Karbala nama tempat ya. Karbala. Ya, nama tempat. Baik. Kalau dikatakan ada hubungan dengan Syiah, ya mungkin saya. Karena peringatan 10 Muharram itu adalah hal yang beda di dalam agama. Perayaan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Dan kita umat Islam itu tidak mengenal hari raya yang diperingati kecuali dua saja. Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi Nabi SAW telah bersabda kepada umatnya, kalian telah diganti dengan dua hari yang lebih baik dari hari raya kaum musyrikin. Jadi ini dua hari yang paling baik. Jadi kalau ada yang menambah selain daripada dua hari ini, nah ini repot juga ya, ingin lebih pandai daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bilang itu dua yang paling baik. Dia bikin lagi yang lainnya. Jelas ya? Maka ini hal-hal yang seperti ini kita perlu ingatkan sebagian dari masyarakat kita mungkin tidak paham tentang hal tersebut perlu diingatkan Nah, terkait dengan masalah tarekat itu tadi, nah itu sering kita dengar ya, dan saya pernah ketemu sebagian orang seperti itu. Ya Masya Allah, ribet sekali menghadapi mereka. Kenapa? Karena mereka punya, ini salah satu sudut persamaan antara sufi dan syiah. Sufi dan syiah ini sama-sama punya pemahaman batiniah. Sama-sama punya pemahaman apa? batinia. Melihat sesuatu itu dia tidak lihat pada teksnya. Dia lihat pada hal yang di dalamnya, batinnya. Ayam nah, batinnya ini tidak ada hubungannya. Ya. Kalau ada hubungannya dari sisi pendalilan masuk akal itu mungkin. Tapi ini hal-hal yang tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Seperti saya beri contoh itu tadi. Hah? Bagaimana Ayat berbicara, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan mengganggu. Mereka katakan ini turun pada Utsman bin Affan. Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya terkait dengan teks ayat dan seterusnya. Nah, ini penafsiran-penafsiran batinnya namanya. Sama dengan orang-orang sufi, dia seenaknya saja. Dapat ayat, oh ini ayat ini maksudnya begini. Jadi dia bangun hukum-hukum di situ. Dibangun hukum-hukum di situ. Jelas ya? Dan ini perbuatan yang seperti ini banyak di dalamnya adalah kekufuran, bisa mengeluarkan dari keislaman. Karena itu sebagian dari mereka yang tidak sholat. Karena dianggap bahwa sholat itu jangan dipahami suratannya. Yang tersirat sholat itu maksudnya adalah ketundukan kepada Allah, doa. Nah, itu kalau sudah ada di dalam hati tidak perlu kita sholat. Tidak perlu kita sholat. Ya. Jadi kalau di, yang seperti itu dan dia senangnya mabuk-mabuk, minum-minum, dikasih pemahaman seperti ini, wah bagus juga ini pemahaman. Ya, saya tidak perlu ke masjid. Ya, saya ikut saja pemahaman ini bisa masuk surga. Jelas ya? Nah ini bikin repot ya anak-anak muda kasihan. Saya pernah di apa namanya dibilangin oleh sebagian keluarga, dia pergi sholat Jumat, di depan rumahnya itu ada bapak-bapak cerita-cerita aja di situ. Kalau pergi Jumatan dia cuma cerita-cerita depan rumahnya. Begitu dia pulang dari masjid, dia tegur bapak-bapak itu. Bapak-bapak kok nggak pergi sholat Jumat? Kata bapak-bapak ini, dari mana kamu tahu saya tidak pergi sholat Jumat? Loh, kan bapak dari tadi cuma di sini. Nggak ke masjid, nggak kemana-mana. Katanya iya, memang saya juga di sini. Tapi dari mana kamu tahu saya tidak sholat Jumat? Saya ini sudah sholat Jumat. Nah ini kan bikin bikin bingung. Ya, jelas ya. Ya? <laughs> ya. Jadi maksudnya dia sholat Jumat, sholat Jumat di mana? Pemahaman sufi ya. Ya, tidak perlu dia hadir, bisa di dalam hati. Bahkan kadang dia bikin hikayat, saya seakan-akan sudah pergi ke Ka'bah. Saya sholat lima waktu di sana. Sholat lima waktu di sana. Nah, ini semuanya penafsiran-penafsiran seenaknya saya. Dan agama ini tidak seperti itu agama ini. Agama ini agama yang jelas. Agama ini adalah agama yang jelas. Segala sesuatu itu berdasarkan tuntunan. Ingin lebih pandai daripada Nabi, Nabi saja di hari terakhir beliau hidup, hari yang beliau wafat di situ, masih keluar ke masjid dibawa oleh pamannya dengan Ali bin Abi Thalib. Ya. Beliau dalam keadaan sakit, ini pimpinannya semua wali-wali Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih hebat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Maka ini semuanya dari hal-hal yang menunjukkan itu adalah kebatilan. Nah, kaidahnya di dalam hal ini perlu diketahui bahwa di dalam agama itu seorang itu tidak dituntut pada hal yang batin. Dia hanya dibebani pada hal yang zahir saja pada hal yang tahir saja. Itu kaidah di dalam agama. Karena itu di dalam sahih Muslim Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma umirtu an anquba an qulubin nas." Saya tidak diperintah untuk membelah hati-hati manusia, melihat isi di dalam mereka. Ya. Jadi kita ini hanya diperintah untuk melihat yang zahir saja. Adapun nas itu dipahami dan seterusnya bagaimana cara memahaminya. Nah, ini ada cara-cara pendalilan di dalam agama, ada ilmu ya. Ya kalau dia berkata dia punya pemahaman yang detail tentang nas, tanya dulu sama dia, kamu pernah belajar ilmu apa? Apa ilmu agama yang kamu sudah pelajari? Oh saya pernah belajar ilmu tafsir, baik. Ilmu tafsir apa yang kamu pelajari? Ilmu tafsir itu satu bagian dari ulumul Quran namanya. Ulumul Quran itu baik bidang-bidang ilmu di dalamnya ratusan cabang di ilmu-ilmu Al-Quran. Apa yang kamu sudah pelajari? Tafsir itu satu bagian. Tafsir satu apa? Satu bagian. Baik sudah belajar ilmu hadith. Ilmu hadith apa yang kamu pelajari? Ilmu hadith itu kata Al-Hazimi lebih dari 80 cabang. Satu cabang dihabiskan umurnya dalam mempelajarinya dia tidak sampai ke ujungnya. Nah, ini kalau mau bicara detail. Bicara pembahasan apa? Pembahasan detail. Tapi ilmu itu ada namanya usulul ilm. Pokok-pokok ilmu yang mengumpulkan seluruh peta ilmu itu di dalam agama sehingga dia punya fondasi. Nah, inilah yang diajarkan, dipelajari oleh para ulama, para penuntut ilmu dari masa ke masa. Ya, karena itu kalau ingin berdalil itu ada kaidah pendalilan, tidak mungkin keluar. Jadi orang yang keliru pendalilannya akan kelihatan, akan kelihatan. Baik, jadi hati-hati ya dengan kalimat itu. Al-Quran 40 juz. 30 juz itu yang tersurat, 10 juz apa? Yang tersirat. Ini dari hal yang berbahaya ya ucapan ini. Kalau dia yakini ucapan tersebut, ya pembahasan-pembahasan yang seperti ini, ini ini pembahasan yang tidak benar. Ya dan bisa dihukumi sebagai ucapan-ucapan yang merupakan kekufuran. Ya. Bayangkan dia katakan 40 juz, artinya dia menambah. Walaupun dia maknanya bukan tambahan secara huruf, tapi dia samakan kedudukannya dengan apa? Al-Quran, dan itu tidak boleh. Ya, wallahu taala alam. Baik. Pertanyaan terakhir ya dari Bapak ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, ah, ada dua pertanyaan Ustaz, bisa dua. Yang pertama masalah uh, 12 uh, uh, imam ahlul bait. Uh, apakah di antara mereka itu ada betul-betul uh, tokoh-tokoh uh, asli atau memang tokoh fiktif seperti yang Ustaz terangkan tadi ada yang masih ada dalam gua yang akan jadi Imam Mahdi. Ya itu yang pertama Ustaz. Yang kedua adalah mengenai kitab ya, yang jadi rujukan uh, mereka. Apakah kitab rujukan itu Al-Qur'an plus ribu yang kurang itu atau uh, mushaf dari uh, Fatimah yang katanya satu huruf pun tidak ada dalam Al-Quran kita. Itu Ustaz. Ya. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Jadi kalau eh, pertanyaan yang pertama terkait dengan masalah apa namanya Imam 12 Imam 12 itu saya sudah terangkan ya semuanya ada kecuali yang terakhir saja yang terakhir ini yang fiktif tadi saya bilang ya sebab Ali Ar-Ridha, imam ke-11 ya, yang paling terakhir, itu tidak diketahui punya anak. Tidak diketahui punya anak. Dan ini berdasarkan riwayat dan sejarah. Dan di sebagian buku Syiah juga diakui. Jelas ya? Jadi imam yang ke-12 ini Muhammad al askar ini ini murni rekayasanya orang-orang Syiah. Baik. Adapun pertanyaan yang kedua terkait dengan riwayat Al-Qur'an. Nah ini yang terlibat ya orang-orang Syiah. Jadi orang Syiah ini riwayatnya begitu, kurang dan seterusnya. Ditanya mana kurangnya? Kalau oh, ditanya seperti itu, kadang langsung disalahkan para sahabat. Ini karena pengkhianatan para sahabat. Ya. Mereka yang menyembunyikan, mereka yang menolak, Nabi menyampaikan dan seterusnya banyak banyak banyak syubhat lah yang mereka sampaikan di situ. Ya, dan kadang di sebagian buku-bukunya ada mereka sebutkan, mereka masukkan riwayat-riwayat, tambahan-tambahan. Jadi ya, selalu mereka masukkan tambahan. Misalnya, alam nashrah laka sadarak, wa wada'na anka wizrak, alladhi anqadha dhahrak, wa rafa'na laka dhikrak, wa ja'alna aliyan sihrak. Jadi ada tambahannya. Wa ja'alna aliyan apa? Sihrak. Dan kami jadikan Ali itu sebagai menantumu. Jadi Syiah itu kaidahnya apa saja pasti urusannya ekstrim terhadap Ahlul Bait, Imam 12 atau pencelaan terhadap sahabat. Begitu saja. Semua berpikir mereka berputar di situ. Iya. Jelas ya? Wallahu taala alam. Baik, saya fokus sekarang di semua pertanyaan ini. Ini sudah kita jawab. Terkait dengan fakih orang Syiah, pendiri Syiah adalah seorang Yahudi. Berbohong merupakan seakan-akan dia se, uh, mereka menampakkan seakan-akan korban akhirnya dia akan semena-mena. Apakah kejadian di Palestina bagian dari takia yang notaben pendiri Syiah adalah Yahudi? Ya. Yahudi itu umat yang paling serakah, ya dan merampas itulah yang terjadi pada apa yang mereka lakukan di mana di Palestina ya, bagaimana orang Syiah terhadap Yahudi kalau mereka berkata misalnya Iran ya kontra dengan Syiah dan seterusnya itu cuma takia saja mereka itu kawan dekat Ya, dan itu ada dokumentasi-dokumentasi foto-foto kuda ini bersama orang-orang ya- foto-foto ini bersama orang-orang ya- eh, orang-orang Yahudi ya yang disebut dengan nama, yang mereka namakan diri ya secara kebaliman dengan nama Israel mereka tidak pantas ya disebut Israel Israel itu nama seorang nabi mulia Yahudi itu tidak pantas disebut dengan nama Israel tersebut Yahudi saja Ya. Dan dia juga punya foto-foto dengan orang-orang Amerika. Katanya selalu berperan di Amerika. Tadi di belakangnya, di belakang layar, santai berkawan, bersahabat. Ya. Harus dipahami trik-triknya. Jelas ya? Trik-triknya. Ya. Perhatikan ya, kejadian di Afghanistan. Al-Qaeda di Afghanistan. Tiba-tiba berubah tempat ke Irak dan Suriah. Pindah ke sana. Lewat mana mereka? Jalurnya itu cuma lewat Iran saja. Jalurnya cuma lewat mana? Lewat Iran. Maka harus diketahui ini siapa ini yang masukkan. Ya. Dan harus diketahui bahwa pemberontakan di Yaman itu dalangnya adalah siapa? Syiah. Ya. Demikian pula pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di Teluk. Itu juga dalangnya adalah orang-orang Syiah. Ya. Jelas ya? Dan harus diketahui bahwa sebagian kejadian yang terjadi di Indonesia ini pada tahun 98 itu tidak lepas dari campur tangan mereka. Ada tokoh-tokoh yang dianggap sebagai tokoh reformasi, itu memang pemahamannya kerjasamanya dengan orang-orang Syiah. Dan itu harus di, diketahui. Karena itu hal-hal yang seperti ini diingatkan, yang mengerti makar itu paham akan hal tersebut. Ya. Malaysia itu melarang keras Syiah karena di, mereka mengerti Syiah ini sangat berbahaya, berbahaya untuk keamanan sebagai sebuah negara dan berbahaya dari sisi pemahaman agama. Ya. Karena itu kita menjelaskan tentang kesesatan Syiah seperti acara ini, ini bentuk dari pembelaan terhadap negeri kita. Karena berbahaya pemahaman Syiah ini dibiarkan, bisa merusak kebersamaan di tengah sebuah masyarakat. Bagaimana bersikap kepada penguasa yang dekat dengan Syiah? Ya, Ini pertanyaan politik ya. ya. Nanti kalau saya jawab, nah Ustadz ini menyerang apa namanya capres nomor sekian, ya. Dan saya tidak ada urusan di urusan yang seperti itu. Saya terangkan Syiah itu apa? Hukum-hukum syariat tentang Syiah itu yang saya terangkan. Halal kadara orang Syiah. Ya. Dari sisi hukum, Syiah itu saya sudah terangkan tadi. Syiah Rafidah dengan keyakinan kekafiran mereka itu tadi, mereka bukan kaum muslimin. Tapi kalau berbicara tentang penghalalan darah memerangi itu bukan kerjaan kita. Itu tugasnya pemerintah, tugas pengadilan. Jelas ya? Tugas di pengadilan. Ya. Kalau seorang ustadz itu, ustadz dia cuma menerangkan hukum syar'i. Dia bukan seorang qadhi, bukan seorang hakim. Yang memberi keputusan, eksekusi, serang, ya dan seterusnya. Jelas ya? Baik. Di dalam keluarga saya ada seorang yang terindikasi penganut paham syiah. Di antara tanda-tandanya tidak pernah sholat Jumat. Sangat jarang sholat berjamaah. Saya sendiri belum pernah melihatnya. Ada teman-temannya yang juga terindikasi syiah. Salah satunya dosen di perguruan tinggi di Makassar. Anak-anaknya pun diberi nama dengan nama-nama ulama dan imam syiah. Itu ciri-ciri ya. Dan ciri-ciri itu itu adalah sebuah bukti diterima dalam menjatuhkan hukum. Nah itu sudah cukup dengan ciri-ciri. Jelas ya? Jadi kalau eh, ada seperti itu dinasihati, mungkin dia tidak kenal, mungkin dia baca. Ada sebagian buku orang-orang Syiah di Indonesia ini, ya kadang dia nulis tulisan-tulisan, diambil dari arah tertentu, dia bisa gugah hati orang dari arah tertentu, dari situ dia masukkan celahan terhadap para sahabat, celahan terhadap ibu-ibu kaum mukminin dan seterusnya. Jelas ya? Baik, menghukumi sesuatu dengan indikasi itu boleh. Dibolehkan, tidak ada masalah. Nabi Sulaiman alaihi salam pernah beliau apa namanya? didatangi dua orang. Dua orang perempuan. Dua orang perempuan ini memperdebatkan, mempertikaikan seorang anak. Masing-masing di perempuan ini menganggap bahwa itu adalah anaknya. Iya. Itu adalah anaknya. Maka Nabi Sulaiman berkata karena dua-duanya mengaku sama-sama punya anak, sama-sama mengaku itu adalah anaknya, bagi Sulaiman memutuskan begini, ini anak saya akan belah menjadi dua. Saya bagi antara kalian berdua. Maka ada perempuan yang lebih muda umurnya waktu itu dia berkata kepada Nabi Sulaiman, tidak, tidak, Nabi Sulaiman, sudah biarkan. Dia anaknya saya, bukan anak saya. Daripada dibilang menjadi dua, tidak apa-apa. Dia anak anak dia saya, bukan anak saya. Maka Nabi Sulaiman pun memberikan keputusan bahwa anak ini adalah milik, adalah anak perempuan yang lebih muda ini. Sebab cuma jiwa ibu yang seperti itu rahmat kepada anaknya. Dia rela berkorban apapun untuk kehidupan apa? Anaknya. Itu kan hukum dengan indikasi namanya. Dan itu dibolehkan di pengadilan ya dengan hal-hal yang seperti itu. Baik, dan seorang dai juga itu kadang memberi hukum dengan indikasi. Misalnya kawan bergaulnya, teman duduknya, siapa dia bergaul. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Almaru ala diri khalil, falyanzur ahadukum man yukhalilhu." Seorang itu di atas agama kekasihnya. Lihatlah dia kepada siapa dia bergaul. Nah, biasanya dilihat dengan bagaimana pergaulannya. Baik. Mohon nasihatnya agar tetap istiqomah di atas jalan as salah bukan di atas jalan syiah. Ya. Yang pertama seorang itu harus mengenal ya, dia ahli sunnah, dia wajib mengenal jalan ahli sunnah. ya Jalan ahli sunnah. Dari mana dia kenal jalan ahli sunnah? Dia pelajari buku-buku ahli sunnah. Buku-buku ahli sunnah itu ada buku-buku rujukannya sumber pemahaman mereka di situ yang disepakati oleh para ulama. Nah, itu yang dia baca, dia kaji. Sebab ini buku-buku yang disepakati tidak ada silang pendapat di kalangan ahli sunnah. Jadi mudah alhamdulillah beragama itu. Kalau mengatakan bingung, terlalu banyak madhab pendapat, nah itu karena dia tidak belajar. Kalau dia belajar dengan benar, dapat guru yang benar, dia tidak akan bingung. Dia akan tahu yang mana yang benar. Iya. Jelas ya, buku-buku yang dia pelajari itu mengantarnya ke sana. Kalau dia kembali kepada buku-buku yang merupakan sumber rujukan ahli sunnah. Baik. Kemudian yang kedua dia pelajari juga tentang bahaya Syiah seperti kajian kita di hari ini ini menyingkap tentang bahaya. Dan itu ada ilmu khususnya ya di bidang ilmu agama di level tertentu diberikan. <coughs> di level tertentu biasanya diberikan untuk hal tersebut. Ya, karena di pembahasan ilmu itu, apalagi di pembahasan akidah, dan diterangkan, kadang diterangkan ini jalan ahli sunnah, yang menyelisih ahli sunnah adalah agar supaya diterangkan tentang kekeliruannya. Ya Allah taala alam. Nah, ini baterainya sudah habis ya. Sudah mau habis, tanda sih kita sudah disuruh berhenti. Bagaimana menasihati saudara kami yang terfitnah dengan pemahaman Syiah? Nah, sinilah pentingnya kita itu kepada saudara, cinta kepada saudara, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan acara yang kita adakan sekarang ini, ini adalah nasihat untuk saudara kita kaum muslimin secara umum supaya istiqamah di atas jalan. Sekaligus nasihat kepada orang-orang yang terjangkit dengan pemahaman Syiah ini supaya kembali dari jalan yang rusak tersebut Iya. Kembali untuk mengikuti jalan yang lurus. Ya, maka dinasihati dengan berbagai cara diberi dari kajian-kajian diarahkan kepada tempat-tempat belajar yang bagus diberi dari buku-buku yang dia baca di situ bagaimana hakikat pemahaman Syiah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita semua. bolehkah saya mengambil ilmu dari orang yang menyimpang? Baik, kalau dia tahu menyimpang, nggak boleh dia mengambil ilmu. Ya, darinya. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya dia melanggar perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakumun nar." Janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Jadi orang yang sudah diketahui keliru, menyimpang, dia lagi condong lagi ke sana. Nah, ini keliru ya. Sebab hal yang seperti ini bisa menjatuhkannya dalam kesesatan, jalan-jalan yang mungkin akhirnya bisa mengantarnya kepada neraka waliyadzubillah. Ya. Karena itu kewajiban seorang ketika dia belajar, dia melihat guru ahli sunnah. Ya. Kata Ibnu Sirin rahimahullahu taala, "Inna hadzal ilm din. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sungguhnya ilmu ini adalah agama. Lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Iya. Jadi harus dilihat dengan benar kepada siapa seorang mengambil agamanya. Guru itu ada empat kriteria ya. Yang pertama akidahnya benar di atas akidah ahli sunnah. Yang kedua manhatnya lurus di atas manhat salaf. Kemudian yang ketiga, dia adalah penasihat bagi umat. Ingin kebaikan untuk muridnya. Kemudian yang keempat, dia menguasai bidang ilmu yang diajarkan. Nah, itu empat syarat. Kalau dapat guru dari empat syarat ini, silahkan belajar. Kenapa seorang muslim diwajibkan untuk bermanhaj salaf? Jawabannya karena Allah yang mewajibkannya. Karena Allah yang mewajibkannya. Allah Subhanahu wa taala memerintah dan di dalamnya ada ancaman. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan dia tidak mengikuti jalan kaum mukminin. Nah ini jalannya para salaf ini kaum mukminin para sahabat dan siapa yang mengikuti mereka. Jadi dua yang diancam. Orang yang durhaka kepada Rasul dan tidak mengikuti jalannya para sahabat. Para salah. Apa ancamannya? Nuwallihi matawalla. Kami biarkan dia larut dalam kesesatannya. Wanuslihi jahannam. Dan kami akan masukkan ke dalam neraka jahannam. Wasaat masira. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Karena itu kata Ibnu Qudama, faqad sabata wujub ittiba'is salaf bil kitab was sunnati wal ijma'. Telah syah Dalil wajibnya mengikuti jalan as-salaf berdasarkan Al-Quran, hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kesepakatan para ulama. Ini hal disepakati oleh ulama. Tidak ada silam pendapat. ya kalau ada mengatakan, oh itu tidak benar. Silam pendapat para ulama mengikuti jalan as-salaf. Itu keliru. Ya dia tidak tahu bahwa ulama sepakat. Jelas ya? Dan yang paling aneh lagi di masa sekarang, ada yang heran dengan penamaan salafi. Nah, ini penamaan dari mana ini? Kalau baru kok baru kita dengar. Ya. Kenapa casing baru? Ya, baju baru. Nah, ini dianggap baru dia dengar karena dia baru lahir. Ya, baru lahir. Andai kata dia belajar, maka dia akan tahu bahwa ini penamaan sudah ada dari masa dahulu. Jelas ya? Baik. Dan kita ada ceramah-ceramah khusus ya terkait dengan masalah ini bisa didengarkan kembali. Ya, saya ambil satu pertanyaan terakhir ya. Bagaimana menjawab syubhat sebagian orang katanya tidak mengapa mengambil ilmu dari dai yang menyimpang dari jalan salaf karena dahulu para salaf juga mengambil ilmu dari ahli bidah seperti Syiah dan semisalnya seperti para salaf dahulu mengambil riwayat dari Qatadah bin Di'ama yang terduduh dengan pemikiran tasyayyu ya ini namanya berdalil dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya jauh panggang daripada api Jelas ya? Mereka ini ketika mengambil riwayat di masa dahulu mengambil dari eh, rawi yang ada bid'ah eh, itu harus diketahui bahwa mereka mengambilnya riwayat hadith yang mereka ambil riwayat hadith lafat hadith dari Nabi lafat hadith dari Nabi itu pasti ilmu atau bukan? Hah? Eh? pasti ilmu lafat hadith dari Nabi itu satu kemudian yang kedua ahlul bid'ah atau orang-orang yang terkena bid'ah yang diambil riwayatnya itu ahlul bid'ah yang jujur lisannya. Jujur lisannya. Ya kalau Syiah berpada Rafidah itu mustahil. Ada riwayat dari Syiah berpada Rafidah. Kalau Syiah di penggunaan orang dahulu itu tasyayu namanya. Tasyayu itu istilah dia terjangkit sedikit pemahaman Syiah. Misalnya dia katakan bahwa Ali lebih afdal daripada Utsman. Itu saja sebatas itu. Tapi dia puji Abu Bakar, Umar, diagungkan Utsman, semuanya dia puji. Cuman dalam sisi keutamaan. Tapi kalau dia ditanya siapa yang lebih ber, siapa lebih berhak dalam khilafah, Utsman atau Ali? Mereka jawab Utsman, khalifah sebelum Ali. Cuma ini dia bicara di sisi apa? Keutamaan. Nah, ini ada yang keliru di sini dulu. Makanya dikatakan ada bentuk tasyayyur. Jelas ya? Nah, kekeliruan itu namanya. Jadi ini jujur lisannya diambil riwayat dalam hal tersebut, maka itu tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga, para ulama itu seperti yang saya katakan tadi, mereka di dalam mengambil riwayat dari ahlul bidah itu khusus di dalam periwayatan. Setelah seluruh riwayat terjaga, itu tidak ada lagi yang memberikan pembolehan untuk mengambil riwayat dari siapa? Dari ahlul bidah. Baik, dipahami sampai sini ya. Nah, ini perbedaan-perbedaan menyolok. Jadi kalau dia katakan boleh mengambil dari semua yang menyimpang itu tidak benar. Iya, itu tidak benar. Ya ini orang mengambil dari ada yang pemahamannya keliru, tapi yang diambil itu cuma hadit. Hadit itu tidak ada penyimpangan di dalam hadit, pasti benar. Itu yang dia jaga, ingin dipelihara, namanya riwayat hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ya Allah taala alam. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di kesempatan siang hari ini ada manfaatnya untuk semuanya. Dan saya berterima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Semoga Allah melipat gandakan pahala untuk kita semua. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada Tamir Masjid eh, Muhammad Chenho atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga Allah melipat gandakan pahala untuk semuanya dan kepada seluruh kawan-kawan panitia semoga Allah selalu membimbing kita di atas kebaikan dan menjadikan kita sebagai kunci-kunci yang membawa kebaikan di tengah manusia. Sebagaimana Allah yang mengumpulkan kita semua di masjid yang mulia ini dalam suasana ketaatan walaupun banyak kekurangan ya rame yang hadir tadi banyak sempit-sempitan Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usaha kita, upaya kita semuanya dan semoga Allah selalu menyatukan hati-hati kita di atas keimanan dan ketakwaan.